yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, ya. mudah diselesaikan. Kenapa mudah diselesaikan? Karena tinggal disampaikan apa dalilnya. Begitu disampaikan dalilnya sahih, maka yang salah akan mengatakan saya salah. Dalil itu yang benar. Itu ahlu sunnah. Atau kalau ada dua orang yang tadinya dikira dua-duanya ahlu sunnah.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 Ini juga sama. Di mana perpecahan? Sebab apa perpecahan? Sebab mereka berpaling dari kebenaran. Sebab mereka berpaling dari hujah, dari dalil, dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya serat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan Nabi Alaihissalam yaitu yang Allah katakan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia jalannya nabi jalan yang lurus ya.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 Mereka tafsirkan dengan hawa, dengan pikiran mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ikhwan ini juga menunjukkan bahwa in asaba sahibuhul haq walaupun dia kebetulan di pihak yang benar tetap cara yang seperti itu adalah cara yang salah. Lianna al-firaq ad dikatakan wa yabasul aqad akan membawa kedengkian-kedengkian.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 ba'dhum ba'dha Bal yudni ba'dhum ala ba'd. Bahkan ahlu sunnah saling memuji. Di antara mereka. Masya Allah fulan. Imam. Imam yang ini memuji imam yang sana. Huwa ahlu sunnah. Ahlu hadis. Masya Allah. Walaupun terjadi pada mereka perbedaan-perbedaan dalam masalah cabang-cabang fikih.